Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa yahsulu bi kulli khasinin walau bi nahwi khirqatin aw usnani. audu afdalu min ghairihi wa aulahu dzurrihi tayyib wa afdalu al araq la bi usbuihi walau khasinatan khilafan lima ikhtarahu an-nawawi Wa ma yata'akadu asiwaku walau liman la asnanalah dikuli wudu'in wa likulli salatin fardiha au wa nafliha Wa in salima min kulli rak'atain Au istaka li wudu'iha wa illam yasil bainahuma Fasilun Aithu lam yaksha tanacu famihi Wa dhalika li khabaril hamid bi isnadil jayid Rak'atani siwakin afdalu min sab'ina rak'atan bila siwak Walau tarakaha awalaha tadarakahu asna'aha bi'lin qalilin kata amumi wa yata'akkadu aidan li tilawatil Qur'an wa hadisin au ilmi syar'in au taghyiri famin rihan au launan binahwi naumin au akli karihin au sinin binahwi sufratin au istiqadin nan naum wa ara wa iradatihi wa dukhuli masjidin wa manzilin wa fis sahari wa indal ihtidar kama dalla alaihi khabari sahihain wa yuqalu innahu yasulu hurujar ruh wa akhadha ba'dhum min dzalika ta'akkadu lil marid wa yanbaghi ayan biya bisiwaki as-sunnata liyuthaba alaihi wa yablu ariqahu awwala istiyaqihi wa alla yamusahu wa alla yamusahu wa yundabu atahalluli wa yundabu atahlil qabla siwak au ba'dahu min athari ta'am min athari ta'am fasiwaku afdalu minhu khilafan liman akasa wala yakrahu bisiwakin ghairihi in adina aw alima ridahu wa illa haruma ka akhdihi min man mala min maliki ghairi malam milkin min min malikin min milki ghair min milki ghairi malam tajurra adatan tajri ada malam tajri adatan bil irad anhu bismillahirrahmanirrahim wa ta'lim ta'lim والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم <coughs> Kemarin masih ini masih dalam pembahasan masalah siwak yaitu fasiwakun bikulli khashinin. Maka disunahkan ketika wudhu pakai siwak disunahkan siwak itu bikulli khashinin. Yang dikatakan siwak itu apa saja? Apa harus kayu yang ada, kayu yang ma'ruf itu, kayu siwak Nah, di sini dikatakan bikulli khasinin dengan segala khasinin yang kasar. Walau binahwi khirgatin walaupun dengan semisal khirgah kain au usnanin. Usnan lugatan dalam segi bahasa itu al-ghasul, sabun. Walaupun dengan sabun, cuman bukan dengan air sabun, dengan sabunnya. Walaupun usnan Wal ud afdalu min ghairihi dan ud kayu lebih afdal min ghairihi dari yang lainnya. Lebih afdal daripada khirqah tadi, lebih afdal daripada usnan atau lebih afdal daripada yang lainnya. Dengan kayu, kayu ud itu lebih afdal. Wa aulahu lebih utamanya daripada ud durrihit thayyib yaitu yang mempunyai bauan yang wangi. Dicari yang baru, baru apa baunya lebih wangi itu lebih afdol. Wa afdoluhu dan paling afdolnya al arok. Pakai kayu arok. Pakai kayu arok ya siwak sekarang itu kayu arok. Nah, siwak ini adalah kayu arok. Labi bi usbu'ihi walau khashinah. Tidak sah dengan jari-jarinya walaupun kasar. Ya tidak ada siwak, jari-jarinya dia kasar dipakai siwakan, tidak boleh. Khilafan lima khtarahun nawawi, berbeda pendapat daripada makhtarahu sesuatu yang memilihnya pendapat yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi berpendapat kalau memang jari-jarinya kasar sah untuk dipakai siwak. Di situ dikatakan sah dengan segala yang kasar. Ya, segala yang kasar itu ya walaupun berupa kain, ya tisu, apapun yang kasar yang bisa menghilangkan kotoran itu dikatakan sah untuk dijadikan siwak. Cuman nanti yang membedakan itu ya niatnya. Nanti kan untuk mendapatkan pahala sunnah, ya kan itu disunnahkan. Untuk mendapatkan pahalanya ya dengan diniatkan sunnah. <coughs> Kemudian tadi dikasih yang paling afdol yaitu dengan kayu ut lebih afdol daripada yang lainnya dan paling afdolnya yang punya bauan wangi. Kemudian setelah itu yang arok kayu arok itu lebih afdol dari yang lainnya. Terus di situ dikatakan uh, apa ini? Labi usbuihi, tidak dengan jari-jarinya. Nah, ini masalah jari-jari apa sah untuk dipakai siwak? Di situ ada beda pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Karena jari-jari ini dibedakan antara jari-jari dirinya sendiri dengan jari-jari orang lain. Kemudian jari dibagi lagi, jari-jarinya sendiri dibedakan antara jari yang masih nyambung, masih melekat ke tubuh atau jari-jari yang sudah putus. Nah, di sini tidak ada beda pendapat sepakat ulama kalau memang usbu ghairihi al-muttasilah sahih usbuk wairi jari-jari orang lain yang masih melekat boleh dipakai siwak kalau memang kasar. Jadi kalau seandainya tidak bawa siwak, ya minta jari-jari temannya untuk disiwaki. <laughs> Itu tidak ada beda pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Dua-duanya mengatakan sah. Kalau jari-jari orang lain yang kasar. Kalau jari-jari, kalau jari uh, apa ini jari-jarinya sendiri yang mutasilah jarinya sendiri dia kasar kan kerja kayu atau apa gitu kan kasar biasa itu ya uh, itu kalau jari-jarinya sendiri masih melekat sama dia tidak sah dikatakan siwak karena tidak mungkin anggota tubuhnya dia dijadikan alat untuk siwak karena itu tidak sah sepakat antara Ibn Hajar dan Imam Romli ah, yang beda pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli itu jari-jari yang sudah terputus. Jari-jari munfasilah, baik milik orang lain atau miliknya sendiri. Kalau Ibn Hajar, dua-duanya ini katakan sah, boleh. Kalau Imam Romli mengatakan tidak sah. Jadi jari-jari ada jarinya orang yang terputus atau jarinya sendiri yang terputus. Dia tidak bawa siwak diambil, ya dipakai siwak. Diniatkan siwak. Ya apa hukumnya? Ibn Hajar mengatakan sah, Imam Romli mengatakan tidak sah. Jadi yang sepakat apa? Jari orang lain yang masih melekat. Al-Muttasilah. Kalau Imam uh, Imam Nawawi semuanya sah. Usbu yang kasar, usbuk malah Imam Nawawi mengatakan usbu sendiri, usbuknya sedia sendiri yang masih melekat itu sah. Kemudian wa inna ma yata'akkadu hanya saja ya ta'akadu siwaku. Ini lebih afdol tidak pakai innama, tidak pakai yufidul hasr. Lebih lebih afdol katanya di sini di apa di ana dijelaskan wa yusannu langsung. Ya, yusannu as walau ya gitu ya. Cuman di sini wa innama ya ta'akadu hanya saja ya ta'akad lebih disunnahkan asiwaku siwaku sun, siwak walau liman la asnana lahu walaupun bagi orang yang tidak mempunyai gigi-gigi baginya. Likulli wudu'in untuk setiap wudu. Wa innama yata'akkadu siwaku likulli wudu'in walau liman la asnana lahu gitu takdirnya. Hanya saja disunahkan itu siwak lebih disunahkan likulli wudu'in untuk setiap wudu. Karena hadis yang kemarin. Kemudian walau liman la asnana lahu walaupun bagi orang yang tidak mempunyai gigi tetap disunahkan. Entek ompong apa disunahkan bagi siwak tetap disunah disiwaki apanya? Ya gusinya. Ya tempatnya giginya itu disiwaki. Likulli wudu'in untuk setiap wudu' walikulli salatin dan untuk setiap salat Fardu likulli salatin fardiha wa nafliha, baik salat fardunya itu salat atau salat sunnahnya itu salat. Disunnahkan baik salat fardu atau salat sunnah. Wa in sallama min kulli rakaatin walaupun dia salam dari setiap dua rakaat. Walaupun dia salam dari setiap dua rakaat. Awista kali iha ini masih ghayah Walaupun dia sudah pakai siwak li iha untuk wudhunya Wa illam yafsul bainahuma walaupun tidak memisah bainahuma antara wudhu dan salat fasilun pemisah haitsu lam yakhsha tanajjusa haitsu lam yakhsha tanajjusa fami sekiranya dia tidak khawatir menjadi najis mulutnya. Jadi disunnahkan lebih disunnahkan lagi pakai siwak untuk wudhu dan untuk salat baik salat fardu atau salat sunnah walaupun dia salam dari dari dua rakaat setiap dua rakaat. Seperti sholat teraweh, sholat 20 rakaat, setelah salam sholat lagi dua rakaat, setelah salam sholat lagi dua rakaat. Apa setiap sholatnya disunahkan bagi siwak sunnah? Disunahkan. Dan di sini ada uh, ikhtiar pendapat sahabat Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi kalau memang berdekatan kalau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi yang bagi la yastaq idza garubal fasal. Kalau itu di sini di, diisi itu. Ada apa itu? Duduk ada di situ <coughs> anak jalan akhirnya. siapa nanti maju. maju. Ngalangi jalan itu nanti. Maju. menutup jalan. indah situ kenapa? Subhanallah, kenapa ya? Ada begini cek. Subhanallah, ini siapa? Ini tabiat ada. Ya Ayah. Iya. Baik, disunahkan tadi wa in salam amin kulli rakaatain walaupun dia salam dari setiap dua rakaat. Cuman di situ ada pendapat Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi pengarang Risalatul Jami'ah itu muridnya Al Habib Abdullah Al Haddad dia mengatakan idza garubal fasl la jika e, pemisahnya itu dekat antara seperti antara salat dengan salat habis salat dua rakaat salat lagi itu kan garubal fasl katanya la tidak disunahkan bagi siwak dan di sini kalau mendapat fukaha wa in sallama min kulli rakaatain walaupun dia salam dari setiap dua rakaat tetap disunahkan Awista kali wudhu ya atau dia setelah siwak waktu wudhu. Bukankah dia disunahkan ketika wudhu pakai siwak? Setelah wudhu pakai uh, waktu dia wudhu pakai siwak, kemudian dia sholat. Apa ketika sholat disunahkan pakai siwak lagi? Walaupun dia sudah pakai siwak ketika wudhunya. Walaupun tidak ada pemisah antara wudhu dan sholat, habis wudhu langsung sholat. Dia tidak diam dulu, tidak keluar dulu, langsung dia sholat. Tetap disunahkan pakai siwak ketika sholatnya. Kecuali kalau dikhawatirkan, kalau terus-menerus pakai siwak, bisa menyebabkan tanah jusafamih menjadi najis mulutnya. Seperti apa? Seperti apa kalau seandainya uh, gusinya bisa berdarah kalau sering-sering, ya tidak usah diulangi lagi. Malah membuat najis nanti akhirnya. Wadhalika li khabaril Humaidi Bisna bisnadin jayid. Kenapa sih kok disunahkan untuk setiap sholat? Karena ada riwayat, ada hadis yang diriwayatkan oleh Humaidi. Bisnadin jayid dengan isnad yang bagus, yang baik. Rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'a bila siwak. Dua rakaat dengan siwak itu lebih afdol daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Jadi kalau saya pakai siwak satu kali sholat pakai siwak berarti lebih afdal daripada 70. Kemudian di situ di, dibahas lah ya apa itu katanya salat berjamaah kok 27 pahalanya. Kalau pakai siwak kok 70 berarti tidak usah salat berjamaah pakai siwak lebih afdal daripada salat berjamaah. Kalau kita salat sendiri pakai siwak kan lebih afdal daripada 70 rakaat. Kalau salat berjamaah itu lebih afdol daripada 27 derajat. Nah ini apa ini? Ditafsiri di sini la yalzamu minhu tafdilu siwak al jamaah. Ya, tidak harus di sini lebih afdolnya mentaf, lebih afdolnya siwak daripada salat berjamaah. Kenapa? Itqat takunul wahida minasab iwal minasab iwal ishrin fiha ta'dilu katsiran min darajati siwak. Karena bisa saja satu derajat daripada 27 derajat yang diberikan untuk sholat berjamaah itu Itu sebanding lebih banyak daripada derajatnya pakai siwak Dan jelaskan di kitab uh, eh, Fadwa'il Siwak di situ di kitab Fisyar Bidayatun Nihaya Lilfagihi Naglan Aniradat fi kitabihi Fadwa'il Siwak Man sholla fi jama'atin ba'das siwak fa inna salatahu tatadha'afu ila alfin wa mi'ah wa tis'ina salah. Kalau ini bisa gabung antara pakai siwak dan berjamaah itu katanya lebih afdol lebih afdol e, bahkan salatnya akan ditikel-tikel sampai 1890 salat. Kenapa? Karena dikalikan antara 27 dengan 70 tadi. Hasilnya itu. Jadi kalau sholat berjamaah pakai siwak, wah itu lebih afdal daripada seribu eh, apa salatnya ditikel-tikel sampai seribu delapan ratus sembilan puluh. Dari mana itu? Dari 27 karena kalau sholat berjamaah itu 27 27 derajat, kemudian kalau pakai siwak itu 70 sholat. 27 kali 70 hasilnya tadi. 1900 tahun. Sudah bawa kalkulator di sini ya. Akhirnya ada riwayah. Enggak, riwayah kitab, kitab. Pendapat fi syarhil bidaya an-nihaya lil faqihi. Nagilan anir radat fi kitab fadhal istiwa. Eh, kemudian walau tarakahu awalaha tadarakahu asna'aha bi fi'lin kata kata'ammum. Seandainya meninggalkan itu siwak awalaha pertama salat, pertama eh, awalaha pertama salat. Dia ketika salat lupa sebelum salat tak pakai siwak. Ya apa ini? Tarakaha awal tarakahu awalaha tadarakahu asna'aha maka menututinya atau mendapatkannya itu siwak apa asna'aha pertengahan salat. Bifi'lin golilin cuman dengan pekerjaan yang sedikit pekerjaan sedikit apa? Tidak lebih daripada tiga gerakan. Kalau tiga gerakan berturut-turut batal sholatnya. Jadi kalau seandainya dia lupa nak pakai siwak, ya kalau memang dia ada siwak atau dengan kain bajunya, ya dengan tanpa tiga gerakan diniatkan siwak, dapat pahalanya. Sebagaimana wudhu kemarin, kalau dia lupa tengah-tengah wudhu belum siwakan, sunnah pakai siwak pertengahannya. Kata amum, sebagaimana juga pakai imamah pakai imamah kafli tandir sini. Sebagaimana hukum ketika dia lupa nak pakai imamah, kan disunahkan sholat pakai imamah. Lupa dia nak pakai imamah. Apa disunahkan pakai imamah? Disunahkan pakai imamah asna as pertengahan sholat cuman bivilin golilin kalau memungkinkan. Ini kalau sudah terbiasa ini ya. Atau kasir lakin tidak mutawaliyah. Tidak mutawaliyah atau banyak dengan tanpa berturut-turut karena dikatakan membatalkan sholat itu tiga gerakan berturut-turut mutawali ya kalau tidak berturut-turut ya dengan gerakan satu berhenti gerak lagi berhenti gitu sampai selesai pakai imamah ya berarti sunnah hukumnya walaupun di pertengahan sholat Nanti pakai imamah itu kalau sholat itu sunnah mustahil an ya malu ya. لكن كان يفعله حتى اثناء الصلاه والقرب شفته يقوم ها؟ قافيه يقوم الامامه يقوم بعده لكن ليس مرتبه ليس مثل الاصل Kemudian wa yata'akkadu aidan wa yata'akkadu aidan li tilawati Qur'anin Dan lebih disunahkan juga pakai siwak li tilawati Qur'anin untuk membaca Al-Qur'an. Maksudnya apa? Inda qiraatihi. Terus siapa? Ya Setelah ta'awud apa sebelum ta'awud? Wa yakunu qabla ta'awud. Sebelum dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pakai siwak dulu. Lebih disunahkan itu. Au hadisin atau membaca kitab hadis. Au ilmin syar'in atau membaca membaca hadis bukan membaca kitabnya. Membaca hadis. Au ilmin syar'in atau membaca ilmu syariat VG ya. Jadi sebelum belajar kitab Ihya atau kitab yang lainnya, nah, itu sebelum dia baca itu kitab atau sebelum bacanya disunahkan dia pakai siwak. Lebih disunahkan. Au taghayyuri famin rihan au launan atau karena berubahnya mulut maksudnya bau mulutnya. Rihan itu, rihan baik baunya au launan atau warnanya. Ketika baunya sudah mulai berubah, Nah, di situ sunahkan pakai siwak. Ini berubah bau mulut ini karena beberapa hal sebetulnya. Ya, karena diam juga kan bisa berubah mulut. Karena dia tidak pernah berbicara diam saja itu bisa bau mulut. Atau banyak bicara juga bisa tambah bau mulut. Ya, itu ada. Eh, Aulaunan atau berubahnya warna. Warna giginya sudah mulai berubah, menguningnya gigi misalnya. Itu sunahkan. Binah berubahnya karena sebab apa? Binah karena sebab tidur. Au akli karihin atau karena makan karihin. Sesuatu yang dibenci seperti makan bawang. Ya, makan jengkol. Atau orang habis ngerokok. Itu bau kan. Au sinin atau Sinin binahwi sufratin atau gigi karena sebab warna menguning. Jadi warna gigi sudah mulai menguning disunahkan pakai siwak. Awistigotin min naumin. Ini maktuf istigot kepada tilawah, bukan kepada binahwi. Jadi awistigotin min naumin wa iradihi atau ya disunahkan juga ya ta'akad juga itu kesunahan ketika apa Istigot min naumin bangun dari tidurnya. Disunahkan bangun dari tidur untuk pakai siwak. Karena diriwatkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nom yashu shufahul bis siwak ai yudlikahu bihi. Nabi itu ketika bangun dari tidur dia langsung menggosok giginya dengan siwak. Wa iradatihi dan juga ketika ingin tidur Ketika ingin tidur dia disunahkan juga pakai siwak. Wadukhuli masjid ketika masuk masjid walaupun masjidnya kosong. Walaupun masjidnya kosong karena menghormati Rabbul Masjid, walau kana khalian, walaupun masjidnya kosong. Wa manzilin ketika masuk rumah. Nah, di sini dibedakan antara kosong atau tidak. Kalau kosong ada yang mengatakan tidak sunnah, masuk rumah tidak ada orang. Ya, Rabbul Rabbul bed ente ya apa di sunnah ada orang untuk apa sih wakan gitu. Cuman ada pendapat walaupun di manzil, walaupun kosong di rumah tetap disunahkan bagi siwakan ada yang jaga juga malaikat di situ. Kemudian wafis sahar ketika waktu sahur, ketika waktu sahar sunahkan juga wa indal ihtidhar ketika ihtidhar sekarat kama dalla alil khabaru sahihain sebagaimana menunjukkan itu kesunahan khabir khabarus sahihain hadis yang diriwayatkan oleh sahihain Imam uh, Bukhari wa Muslim. Ini ada hadisnya kemarin sudah dibahas sebetulnya. Di sini disebutkan hadisnya dah, uh, diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnad uh, mustanad ya ila sadri Wama Abdurrahman siwak qradb yastannu bihi fa amadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhadat fa siwak fa ghadamtuhu uh, wa nafattuhu wa tayyabtahu wa tayyabtuhu thumma dafa'tu ila nabi SAW alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam istinanan gad ahsan minhu fama ada an faragha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw usba'ahu sumagala fir rafiqil a'la Ah, kemarin sudah jelaskan ah, ketika Nabi ah, dalam keadaan ihtilor di situ Abdurrahman datang membawa siwak. Kemudian Nabi memandang itu siwak. Akhirnya tahu Sayyidina Aisyah diambil itu siwak, dibagikan di siwaknya, dibersihkan sampai bersih. Setelah itu dia langsung mengatakan Ar-Rafiqul A'la, minta meninggal. Kemudian Wa yugalu innahu kenapa sih kok disunahkan indal ihtidar dikatakan innahu yusal yusahilu khurujar ruh. Itu bisa mempermudah keluarnya roh. Ya, kalau roh keluarnya sulit sakit, ya kalau mudah akan lebih mudah. Wa akhadha ba'dhum min dzalika ta'akkudu lil marid. Mengambil sebagian ulama min dalik karena sebab itu disunahkan ihtidar ta'akkudu lil marid, lebih disunahkannya untuk orang yang sakit. Kenapa? Tanda-tanda meninggal. Tanda-tanda meninggal kan sakit. Karena itu disunahkan bagi orang yang sakit untuk pakai siwak. Wayam bagi ayyan wiya bisiwaki sunnah liusa baaleh. Nah ini. Semuanya dari yang terangkan tadi itu disunahkan pakai siwak dengan kayu arok atau dengan yang lainnya. Disunahkan ketika wudhu, disunahkan ketika sholat, disunahkan semuanya tadi itu. Yang bagi seharusnya apa ayanwi wiya bisiwak, niat dengan siwak as jadi ketika pakai diniatkan niat mengerjakan sunnah. Kenapa? Liusaba aleh supaya diberi pahala untuk dia. Kecuali yang sudah masuk dalam pekerjaan ibadah. Seperti wudhu kemarin. Ada pendapat kan wudhu sunnahnya siwak itu di luar di luar wudhu. Ada yang mengatakan di dalam wudhu. Yang mengatakan di dalam wudhu berarti apa? Tidak perlu niat lagi. Kenapa? Sudah masuk niat sunnah wudhu. Tidak perlu pakai niat lagi. Yang tidak, yang tidak masuk dalam ibadah, seperti mau sholat, seperti dia mau baca Al-Quran, seperti dia mau bangun tidur, setelah bangun tidur, mau tidur, ketika tidur ah, sunahkan untuk e, disun apa pakai niat supaya diberi pahala. Nah, di sini wayabla rigahu awalastiyakihi disunahkan menelan air ludahnya menelan air ludahnya awalastiyakihi pertama pakai siwaknya wala yamusahu dan tidak menghisapnya tidak menghisapnya awalastiyakihi di sini dijelaskan awalastiyakihi pertama pakai siwaknya pertama dia memasukkan siwak ke giginya sebelum dia menggerakkan beberapa kali itu awalastiyakihi jadi pertama siwakan labak ba'dahu karena ada penjelasan nanti labak ba'dahu bukan setelah awal. Karena bak ba'dahu malah di situ dikatakan bisa menyebabkan penyakit was-was. Jadi pertama siwakan masuk itu disunahkan apa? Disunahkan menelan air ludahnya. Di situ afdal apa manfaatnya fa innahu nafi'un minal judam. Itu akan bermanfaat daripada penyakit judam, kusta, wal baros akan bermanfaat daripada penyakit e, belang. Wakul ludain semua penyakit siwal mut selain mati. Kalau mati tidak bisa cegah. Labak ba'dahu tidak setelahnya karena itu bisa menyebabkan penyakit was-was. Walai musahu tidak menghisapnya. Tidak menghisapnya karena juga itu bisa menyebabkan Eh, Allah Alaihi yurisul ama bisa menyebabkan penyakit buta. Kalau habis pakai siwak, dimut siwake, dihisap itu yang apa ludah yang ada di siwak diambil disedot itu bisa menyebabkan penyakit ama, buta. Ya ya. Baik. Kemudian di situ ada beberapa faedah yang lain. Faedah yang lain itu untuk masalah siwak. Siwak ini kan termasuk sunnah ya. Nah, kalau seandainya pakai siwak, setelah pakai siwak jangan ditaruh di tanah, jangan taruh di bumi. Kalaupun ditaruh di tanah, sip maka menegakkan. Jangan ditaruh seperti naruh pulpen gitu. Ya. Ini, sip. Dijari gini. Karena diriwayatkan ada riwayat ancaman ya. Ada ancaman eh, lima ruya an ibn Jubair man wada'ahu bil ardi barang siapa yang meletakkan siwak di bumi fajunna kemudian dia gila la fala yalumanna illa nafsah maka tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri ya, bisa menyebabkan gila kalau ditaruh di bumi itu siwak wala bitarafaihi kemudian kalau pakai siwak itu jangan dengan dua ujungnya Jangan dua-duanya dipakai. Ya, satu aja yang dipakai. Ya, kalau saya satu itu sudah uh, apa ini sudah tidak layak pakai ya dipotong ngambil yang lainnya Gini tuh. Ya, kalau tidak mau dipotong ya ganti yang baru. Ya, jangan dua-duanya ya. Wah, ini eman belakangnya harus kena tanganmu. Ya, banyak bakteri di situ. Kemudian wala bisiwakil ghair tidak di, eh, apa eh, dianjurkan untuk tidak memakai siwak orang lain siwaknya orang lain dipinjam. Walau ba'da ghuslihi, walaupun setelah membasuhnya, wis dibasuh wisan, sudah dibasuh, dibasuh dengan air. Kenapa? Kok tidak diperbolehkan li'annau yurisun nisyan? Karena bisa menyebabkan penyakit lupa. Tidak harus itu ya. Tidak harus kayu siwak itu, sikat gigi itu. Sikat gigi kalau habis dipilih orang pinjam sikat giginya orang itu bisa menyebabkan penyakit apa? Nisyan wala bisiwakil walau ba'da ghuslihi wala yadha'u hatta yaghsilahu tidak meletakkannya kecuali setelah dibersihkan jadi setelah dipakai jangan ditaruh dulu kecuali dibersihkan dulu kenapa fa'anil hasan inna syaitan yastagu bihi illam yaghsilhu karena setan bisa memakai siwaknya dia kalau setelah dia pakai tidak dibersihkan Malah disebut dikatakan yakbisu biturab. Eh, yakbisu biturab. Wa yakbisu arrik biturabin masalan li abihi syaitan. Yakbis. Yakbis. Sin kabas. Di penak dicubit kalau bahasanya enggak bahasa itu mencupit. diperas ya? atau diperas begitu ya eh ya, peras biturab biturabin masalan contoh dengan turab Mungkin di la yal'ab syaitan karena supaya setan tidak mengambil itu bekas ludahnya gitu. Wala yabsuk fi saubi li'annahu wa ghuslul listiyak bi tsaniyan. Ketika mau dipakai yang kedua, ya oh, bersihkan dulu. Mungkin kabul ghusl itu ya. Kabul ghusl mungkin gitu kan. Nah, itu itu artinya uh, urutannya di situ kalau memang tidak ada air biturab atau gimana itu? Enggak, sunnah yang lain. Kan ghusl itu. Wala yadau. Wa yusannu ghusluhu Uh, eh, eh, tadi kan dikatakan wala yadau hatta yaghsilahu. Yeah. Anil Hasan inna syaitan yastaku bihi illam ah. yaghsilhu. Ah, terus wa yakbisur rik turabin masalan li alla yal'aba bihi syaitan. Jadi yang penting menghilangkan riknya itu ya. Menghilangkan ludah yang ada di siwak tadi itu. Walaupun dengan tanah kalau sekarang dengan tisu dengan itu ya, dibersihkan kemudian ya. Terus ketika mau pakai disunahkan dibersihkan juga kalau memang ada kotorannya. Warawal Baihaqi terus siwaknya Rasulullah itu gimana? Rasulullah setelah, setelah pakai siwak itu gimana? Nah, ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil galam min udunil katib. Jadi kalau Ya bimanzilatil kalam min udunil katib orang habis nulis biasanya apa? Ditaruh di telinganya itu ya. Ditaruh telinganya. Jadi pak setelah pakai siwak itu ditaruh gini. Ya Rasulullah setelah pakai siwak ketika salat taruh gini. Seperti orang yang menulis habis nulis ya kan taruh gini <laughs> Tukang kayu ya. Kiri ya, kiri. Kiri itu, situ. Lah, maaf ya. Tidak ada. Terus besarnya kayu siwak itu gimana? Wakila besarnya kayunya nabi, eh, siwaknya Nabi wa yakunu ghaldul khinsir. Seperti jari kelingking. Mau jari kelingkingnya siapa ya? Anak kecil. Kecil nanti. <laughs> kecil. Bukan orang yang terlalu gemuk, bukan terlalu kecil. Ya. Itu tebalnya. lu kalau panjangnya tulu sibrin. Ukuran satu jengkal audunahu atau di bawahnya. Pokok tidak kurang uh, tidak lebih. Tidak lebih, tidak lebih dari batas sibir. Seperti kemarin kalau lebihnya dari lebih dari satu jengkal maka lebihnya akan ditunggangi sama setan. Yarkabahu syaitan. Kemudian caranya kemarin kan ya jari uh, jari kelingking dan ibu jari di bawah, jari manis, jari tengah, kemudian jari apa telunjuk itu di atas. Jadi gini caranya. Dan ibu jarinya di ujung. Ini sunnahnya untuk pakai siwak. Kemudian di situ ada wa ja'alna jawab tahta Lian nagob tahu karena apa? Kalau ente pakai siwak seperti ini menggenggamnya tidak dengan cara yang tadi, yaitu dengan cara menggenggam itu yurisul bawasir. <laughs> Bisa menyebabkan penyakit bawasir. <laughs> faedah faedah. Terus ada pertanyaan waktu itu, ini apa disunahkan khusus, lelaki? Bukan, ini kesunahan siwak semuanya ini untuk laki dan perempuan. Bukan disunahkan bagi laki toh, karena memang yang banyak pakai siwak laki, perempuan ndak. Disunahkan bagi perempuan juga. Ya para suami itu membelikan siwak untuk istrinya dan anaknya. Ya, disunahkan juga untuk perempuan, bukan untuk laki saja. Akhirnya. Ada pertanyaan? Iya, yang saya tanyakan, saya sering sekali waktu mau sholat itu sifatnya itu rasa asin gitu. Yang saya tahu memang sifat yang saya selidiki memang sifatnya asin. Jadi saya nggak bisa langsung meneruskan sholat, akhirnya saya meludah. Yang saya tanyakan itu e, menelan rasa cinta tadi gimana sholat, hukum sholatnya. Terus pertanyaan yang kedua, tolong dijelaskan cara memakai imamah sama rida. Terus tolong dijelaskan keutamaannya di waktu sholat maupun di luar sholat. Kalau mem, uh, tadi yang pertama, kalau seandainya pakai siwak kok ada rasa asin, gimana itu kalau ditelan? Ditelan waktu sholat? Dan waktu salat kalau memang itu ain ajnabi yakin dari luar dari siwaknya ya tidak boleh ditelan. Itu kan disunahkan menelan ludahnya itu sebelum sholat kan. Setelah pakai siwak disunahkan menelan ludah daripada siwak yang pertama tadi. Eh, kalau memang itu diyakini dari luar ya berarti ajnabi kan. ada kalau memang ada n apa. Kalau n ya. Tahu bedanya n enggak? Kalau lombok itu itu ada n-nya. Tapi kalau pedasnya itu bukan n. Ya, asar. Itu asarnya itu. Coba dimatikan siapa itu ya Bapak Abi? Pertanyaan saya itu kayu iwak eh, kayu irak itu apa banyak yang asin gitu Ya. Sering kok saya rasakan kok asin gitu. Kayu lawas mungkin. kayu lantoro itu. <laughs> Indah asin, agak-agak sedikit pedas. Pedas. Ya, ada sedikit pedas itu herif namanya. Bukan pedas, bukan pedas seperti lombok, artinya nyengat ada di mulut itu. Iya, Allah alam. Ya itu. Karena sudah terlalu lama itu. Campur dengan plastik. Pakai imamah. Kenapa? cara pakai imamah? Kalau rida itu ada ada menyatakan sebelah kanan. Ada yang sufia itu taruh ada di sebelah kiri. Ada yang itu dari Sina Ali itu e, di Serempang. Di Serempang itu yang di kanan ya. Yang di kanan dimasukkan ke ke muka kemudian yang kiri dari belakang. Nah, ini seakan-akan yang yang baik maju ke depan, yang kiri baru di belakang yang jelek mundur ke belakang gitu. Ada macam-macam ada di situ. Kalau kuliah hal tidak ada ketetapan ya bahwa Nabi itu di sebelah kanan atau sebelah kiri bagi ridanya, tapi yang jelas itu istihad. Ya, adapun pakai imamah ada macam-macam itu ada riwayat itu. Ya. Uh, ada yang pakai uh, apa namanya? Adba. Iya, ada koncer di belakang itu. Ya, ada macam-macam ada di situ, ada riwayat, ada menyatakan dua koncernya, ada yang satu gitu. Ada macam-macam ada di situ riwayat, ada di situ. Malah kulehal semuanya imamah. Tapi ada sebagian ulama menyatakan imamah itu semua menutup kepala, atau kopiah. Cuma tentunya nggak sama dengan eh, yang aslinya yang dipakai eh, oleh Nabi itu yang kita lakukan akan lebih bagus itu. Itu hanya istihadi kan. Itu hanya istihadi itu pendapat. Bagi imamah nggak ada masalah untuk sholat. Pas jangan besar-besar kalau bagi imamah. Ukuran Nabi dasmu itu. Jangan terlalu besar-besar gitu. Sholat apa tetap dapat pahala Ustaz. Hah? luar sholat. Di luar sholat? Tetap mendapat pahala, pahala ya, pakai imamah sama itu. Sama dengan siwak tadi itu loh. Aukat. Lah kalau ente niatkan untuk itibak dengan Nabi nggak ada masalah, tapi pada pada tempatnya loh ya. Pada tempatnya. Jangan nanti akhirnya pakai imamah tapi ngawur, main gak gafle ambil imamah nanti. <laughs> Jadi pada tempatnya nggak ada masalah kalau itibak dengan Nabi itu. Warnanya. Warna ahabu ahabutia eh, eh, ya bila Allah albid ya, paling paling afdolnya adalah putih. Tapi enggak ada ketentu enggak Anda diharuskan dengan putih kan? Yang penting jangan batik lah orang atas. <laughs> Iya. Ada yang lain? Fadha. Kirim ke belakang. Orang dulu itu ihtimamnya saking pentingkannya dengan masalah siwak itu. Al-Walid Allah rahmu itu ada beberapa siwak. Jadi di kamar mandi taruh ada satu siwak khusus untuk untuk wudu. kemudian di tempat sholat itu ada siwak. Di kamar tidur itu ada siwak. Ada di tempatnya kitab itu juga ada siwak. Ada siwak, di kantong juga ada siwak. Semuanya dia saking emannya tinggalkan siwak. Karena pahalanya luar biasa nanti lihat tadi gimana itu. Faedahnya duniawi maupun fawaid ukhrawinya seperti begitu. nggak mau ninggalkan siwak. Nah kalau kita kan hilang terus siwak tadi itu. Kalau fulus nggak pernah hilang subhanallah. Tapi kalau siwak itu hilang terus. Kita orang anak sendiri juga begitu. Siwak hilang, duit enggak tahu hilang alhamdulillah itu. <laughs> Joko terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di situ tadi disebutkan bahwa jangan sampai e, tukar menukar atau pinjam siwak orang lain karena bisa menyebabkan penyakit lupa. E, benarkah kalau seandainya saya mengibarkan berarti tukar menukar barang, contoh seperti mungkin kalau makan pakai sendok itu kan ganti-ganti dengan orang lain, berarti juga menyebabkan lupa. Apa seperti itu? Saya? Terima kasih. Ya enggak lain ya. Lain-lain. Jadi eh, yang yang dimaksud ini ah, siwak. Yang dimaksud itu siwak atau yang sama dengan siwak seperti sikat gigi atau yang lainnya. Yang jelaskan eh, eh, seperti siwak ini untuk membersihkan yang tidak untuk kotoran yang ada di gigi kemudian dipakai dengan orang lain ini ya kurang layak stigdar hmm, sangat eh, menjijikan juga sih ya, jadi eh, kurang tepat jadi kalau dipakai sendok kemudian pakai piringnya orang lain pakai gelasnya orang lain ya tidak apa-apa nggak ada masalah cuman ada yang mensunahkan kalau memang uh, eh, asari solehin Ya, kalau untuk tabaruk Atau tabaruk. Untuk tabaruk tidak ada masalah sih. tabaruk itu bukan untuk untuk pindah-pindah kan. Memang digunakan untuk dia. Jadi solusinya itu keluarga saya kan banyak Ustaz ya. Berarti semuanya itu harus memiliki sikat gigi semua gitu ya. Apa? keluarga saya kan banyak. Berarti semua keluarga itu harus memiliki Iya, jangan siwak satu untuk satu keluarga. Maksudnya sikat gigi itu. Ya, sikat gigi juga begitu. Jangan untuk satu keluarga, satu untuk satu keluarga. Satu-satu belikan sama. Sarung juga begitu, satu-satu. jangan satu sarung untuk satu keluarga.